الإمام عبد الرحمن بن حزن آل الشيخ رحمه الله قال المصنف رحمه الله تعالى وروى الإمام أحمد عن رويفع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا ليس برجيع دم أو فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه Wahai Ruwaifi Semoga saja Kehidupan Panjang bagimu Artinya kamu punya umur panjang Maka Jika Allah berikan padamu itu Usia panjang Kabarkan kepada manusia Bahwa yang mengikat jenggotnya atau berkalungkan tali watar atau dia istinja dengan kotoran binatang atau tulang maka Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlepas diri darinya Al hadis rawahul Imam Ahmad عن يحيى ابن سعيد ها آه، نعم عن يحيى ابن إسحاق والحسن ابن موسى الأشيب كلاهما عن ابن لهيعة وفيه قصة اختصرها المصنف وهذا لفظ الحسن Ini lafadznya Hasan, riwayat Hasan bin Musa al-Asyab. Qala haddathana Ibnu Lahi'ah. Qala haddathana Ayyash ibn Abbas. An Suyaim ibni Baitan. Qala haddathana Ruwaifi ibni Thabit. Qala qala qala kana ahaduna في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ جمل أخيه على أن يؤتيه النصف مما يغنم وله النصف حتى إن أحدنا لا يسير له النصل والريش وللآخر القدح ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث kata Ruwaifi salah satu dari kami sahabat di zaman Rasulullah SAW dia pinjam onta dari saudaranya dan sahabat lain dengan dia eh, berjanjiannya dia akan berikan setengah ghanimah yang dia dapati dalam peperangan sementara yang pinjam dapat setengah ghanimah sampai dalam pembagian itu terkadang salah satu dari kami punya tombak ini dapat tombak dapat uh, belakang dari anak panah itu baginya setengah setengahnya yang lain uh, al-qadah tempat bejana itu untuk sahabat yang lain Lalu Rasulullah katakan kepadaku ini, ya la fi'la allal hayata satu lubik al hadis. Itu kisahnya. semarawahu Ahmad عن يحيى ابن غيلان قال حدثني المفضل قال حدثنا عياش بن عباس أن شييم ابن بيتان أن شييم ابن بيتان أخبره أنه سمع شيبان القتباني الحديث itu riwayat dari Yahya bin Ghailan Wabnu Lahiyah fihi maqal. Adapun Ibnu Lahiyah perawi yang ada padanya fihi maqal. Uh, ada pembicaraan para ulama tentangnya. Wa fil isnad tsani Syaiban al-Qitbani qila fihi majhul. Adapun hadis kedua dari Al-Qitbani Syaiban ada yang mengatakan dia majhul. Wa badiyatu rijalihima Tetapi perawi-perawi sisanya yang lain selain Ibnu Lahi'a dan Syaiban thiqah semuanya. Di uh, hadis juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya juga Nasai juga Al Baihaqi Abu Dawud dalam meriwayatkannya beliau diam tidak memberi komentar dan beliau dalam risalahnya surat beliau kepada ulama Makkah tentang sunannya mensifati kitab beliau sunan sunan Abu Dawud mengatakan panjang tentunya salah satu yang beliau katakan wa masakat tuan huwa saleh yang aku diam ini nggak ada komentar dari beliau tentang kelemahannya atau ininya, perawinya, maka itu soleh. Arti soleh, soleh lilih tijaj. Bisa digunakan sebagai hujah. Bisa dikuatkan, ya, ini masih masuk. Tidak, kalaupun ada kelemahannya, tidak lemah-lemah sangat. Yang karenanya tertolak dan tidak bisa dijadikan hujah. Nah. Qauluhu la'alal hayat satatulubik fihi alamun min a'lamin Nubuwa. ini tanda dari tanda-tanda kenabian karena beliau katakan umurmu akan panjang wahai Ruwaifi dan hanya Nabi yang bisa mengabarkan itu dari wahyu yang Allah berikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan betul Ruwaifi Muammar diberi panjang umur oleh Allah. Maka ini tanda dari salah satu tanda-tanda kenabian atau kebenaran kenabian beliau. Fainar waifi an talat hayatuhu ila sanata sittin wa khamsin. Anar waifi sendiri hidup sampai tahun 56 Hijriah. Famata biburqah min a'mali Mesir amiran alaiha. Beliau meninggal di daerah Burqah. ini pecahan atau wilayah Mesir kala itu dan beliau sebagai gubernur di daerah sana. Wahwa minal Ansar dan Ruwaife sahabat Ansari. Wakila mata sanata salatin wa khomzin. Ada juga yang mengatakan Ruwaifi meninggal tahun 53 Hijriyah. Qauluhu fa'akhbirin nas. Maka kabari kepada orang. Dalil ala wujubi ikhbarin nas. Perintah ini menunjukkan wajibnya menyampaikan ilmu. Wajibnya mengabarkan kepada umat dari apa yang diketahui dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Walaysa hadha mukhtasan biruwaifi. Dan ini tidak khusus hanya untuk ruwaifi. Bal kullu man kana indahu ilm laisa inda ghairihi mimma yahtaju ilaihi nas wajaba i'lamuhum bih. Tetapi setiap orang punya ilmu dan itu tidak dimiliki oleh orang lain sementara mereka butuh dengan ilmu itu maka wajib baginya untuk memberitahukan kepada mereka menyampaikan mengajarkan ilmu itu kepada mereka wajib baginya ruwaifik maupun selain ruwaifik makanya kaidah penting yang para ulama sebutkan dalam hal semacam ini al-ibrah bi umumil lafaz la bi khususi sabab yang jadi ibrah adalah keumuman lafadznya bukan kekhususan sebabnya yang Rasul katakan secara umum lafadznya akhbirin nas kabarkan kepada orang semua kalau dilihat dari khusus, eh, kalau dilihat dari sebab, sebabul wurud, terkesan khusus ya hanya ruwaifi karena konteksnya memang kasus ruwaifi. Tapi yang jadi penilaian dan penentu bukan khususnya sebab, tapi keumuman lafat. Maka semua yang punya ilmu wajib menyampaikan. Fa inistaraka huwa wa ghairuhu fi ilmi dalik. فالتبليغ فرض كفاية قاله أبو زرعة في شرح سنن أبي داود Tetapi kalau dia dan yang lain sama punya ilmu seperti itu nggak hanya dia yang tahu maka penyampaian ilmu ketika itu menjadi fardu hivayah jika sebagiannya menyampaikan cukup gugur dosa dari yang lain tapi wajib fardu ain yang tadi jika hanya dia yang tahu nggak boleh dia diam menyembunyikan dia harus sampaikan demikian dikatakan oleh Abu Zur'ah dalam syarah Sunan Abu Dawud. Abu Zur'ah yang dimaksud Ahmad ibn Abdurrahim al-Iraqi anak dari Hafid Iraqi al-Iraqi kita tahu guru salah satu guru Hafid Ibn Hajar rahimahullah dan anaknya ini Abu Zur'ah Waliyuddin Ahmad Ibn abdul rahim, rahimahullah dikenal dengan Ibnul Iraqi e, banyak kitab-kitab beliau antara lain ini Sarah Sunan Abu Dawud disebutkan belum selesai beliau menulis kitab ini syarah Sunan Abu Dawud terakhir sampai bab sujud sahwi dan panjang sekali penjelasan beliau dalam bab itu sujud sahwi rahimahullah yang karenanya Imam Iraqi menghadiahkan atau apa membekali anaknya beliau ini dengan kitab Tarhut Tasrib fi Syarh Taqrib kitab perpaduan antara fiqih bagi madhab dengan fikhul hadis fiqih tapi tidak murni fiqih seperti fuqaha belakangan yang dibahas hanya seputar madhab qila wa qalu fa in qalu kada qulna kada nah, la tapi berdasarkan dalil pemahaman nas nah, ini dididik dan dibekali anaknya bagaimana selalu berpegang dengan hujah dengan dalil yang ada dan bermanfaat sekali termasuk kitab yang diwasiatkan dan dianjurkan ulama untuk dibaca bagus Tarhut Tasrib Bisyarhit Tatrib Al-Muhim Dengan demikian Yang kita tahu bernama Abu Zur'ah Dari kalangan Naimah ada berapa? Tiga Abu Zur'ah Al-Imam Ar-Razi Mutaqaddim Yang kedua Abu Zur'ah Ad-Dimashqi Dari Damaskus Sahib Oh, tareh la eh, Abu Zur'ah nah tareh Abu Zur'ah nah tentang perawi-perawi yang dia bicarakan itu Dimaskus Damaski yang ketiga ini Abu Zur'ah Al-Iraqi atau dikenal dengan Ibnul Iraqi karena anak dari Hafidh Iraqi rahimahumullah. Qauluhu anna man aqada lihiyatahu Barang siapa yang mengikat jenggotnya atau sebelum itu ulama sebutkan tadi wajib bagi dia menyampaikan ilmu ketika tidak ada yang tahu kecuali dia itu lebih ya, akad kewajiban itu lebih ditekankan lebih besar bagi dia wajibannya ketika ada sebab. Nggak ada sebab saja wajib dia untuk menyampaikan. Apalagi kalau ada sebab. Ya, ini ada sesuatu yang mengundang dia harus bicara, nggak boleh diam. Adanya orang yang berbicara begini begitu menyalahi sunnah yang dia tahu. Sunnah tentang hal itu atau apalah dia ditanya ini sebab yang karenanya dia harus menyampaikan ilmu yang dia ketahui Mana aqada lihyatahu bi lam la ghair dengan kasrohnya lam tidak lainnya nggak ada lain nggak mungkin dibaca lahyatahu luhyatahu nggak mungkin la ghair hanya dengan kasrohnya lam ya tahu wal jama' luhi dijamak dengan luhi bil kasar wad bisa dengan dom luhi luha afwan bisa dengan pasro liha boleh kamu katakan luhar rijal jenggotnya kaum lelaki, boleh kamu katakan lihar rijal, liha. Boleh liha, boleh luha. Allahul Jauhari, demikian Jauhari menjelaskan dan dia termasuk ulama luha Bahasa termasuk dipakai dan sering dipakai oleh para ulama rujukan dalam Eh, luka, ini bahasa semacam ini atau makna kata dan kitabnya ma'ruf as-sihah. Nah. Qala al-Khattabi amma nahyuhu an aqdil lihya fayufassaru ala wajhain. Adapun larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk orang mengikat jenggotnya ditafsir kenapa dilarang penafsirannya ada dua kata Khattabi ahaduhuma makanu yafalunahu fil harb pertama itu yang mereka lakukan di kala perang kanu fil jahiliyah atau ya'taqiduna luhahum wadhalika min ziyi ba'dil a'ajim yaftulunaha wa ya'tidunaha Qala Abu Sa'adat takabburan wa ujban dan itu dikala perang di masa jahiliyah dulu biasa mereka lakukan itu kebiasaan dari sebagian ajam tidak tahu mana pastinya suku atau bangsa mana yang seperti ini yang jelas kalau lagi perang kata Abu Sa'adat Ibnu Asir kebiasaan mereka karena kesombongan dan takaburnya bangga diri dengan kekuatannya, nah, kaumnya. Mereka mengikat jenggotnya. Yaftilunaha al-fatil di kepang itu kayak rambut perempuan. Di ya apa namanya? Ah, di kelabang orang bilang. Nah, jenggotnya di kelabang begitu. Kalau lagi perang. Hmm. Eh, buru saja menunjukkan mereka orang hebat, orang kuat begini. Nah. Yang pertama maka dilarang karena tasyabuh dengan mereka. Sanihima yang kedua anna ma'nahu mu'alajat mu'alajatu syar liyata'aqqat wa yataja'at. Wa min fi'li ahli at Maknanya dia sedang memproses apa Akada atau itu artinya usaha dia bagaimana agar jenggotnya itu menjadi keriting jat Semula lurus, dia ingin bagaimana jadi ikal dan keriting. Gitu dan itu perbuatan ahlu ta'nis cuma perbuatan perempuan atau para banci yang kesibukannya mengurusi penampilannya bagaimana agar cantik bagaimana agar lebih indah dengan kemauannya dan tidak pantas lelaki apalagi seorang mukmin demikian Qala Abu Zur'ah ibn al-Iraqi wal aula hamluhu ala aqdil lihya fi salah kama dalat alaihi riwayat Muhammad ibn Rabi' wa fihi anna man aqada lihyatahu fi salah Kata Abu Zur'ah ibn al-Iraqi yang lebih tepat larangan itu kalau di dalam sholat. Yani dikatakan dilarang kalau sedang sholat melakukan itu mengepang atau mengelabang jenggotnya diikat. Karena riwayat Muhammad bin Robi mengatakan aqadalahiyatahu fis shalah. Mengepang atau mengikat jenggotnya di dalam sholat. Kultu Wahadihi riwayah la tadullu ala taksisihi fis salah. Tapi kata Syekh Abdul Rahman, riwayat ini tidak menunjukkan kekhususan. Artinya dikatakan haram terlarang kalau dalam sholat saja tidak. Bal tadullu ala anna fi'lahu fis salah asyaddu min fi'lihi kharijiha. asyaddu min fi'lihi kharijuha tetapi menunjukkan perilaku itu dalam sholat lebih terlarang lebih dosa, lebih jelek nah, dibanding kalau dilakukan di luar sholat tapi di luar sholat pun tetap sama terlarang, dosa, haram cuman di dalam sholat lebih-lebih lagi haramnya dosanya lebih besar marro keterangan Imam Abu Zur'ah Ibn al-Iraqi uh, istidhar uh, itu yang tampak bagi beliau berdasarkan riwayat Muhammad bin Rabi' sehingga dengannya beliau berpendapat pengkhususan itu hanya dalam sholat. Sementara riwayat ruwaidik yang dibawakan oleh muallif umum gak ada pernyataan dalam sholat maka ya tetap pada keumumannya dan itu penting ibqaul umum ala umumi ibqaul am ala umumi dibiarkan ditetapkan yang umum itu seperti asalnya umum sebagaimana dikehendaki oleh Allah kalau dalam ayat umum seperti dikehendaki oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya ya dibiarkan tetap umum luas dalam sholat di luar sholat umum tidak boleh dibatasi dipersempit keumumannya kecuali dengan dalil yang jelas beliau pula menguatkan ijtihadnya tadi Abu Zurah dengan hadis Muslim naha an katfi syar wa thawb salat Rasul melarang untuk melipat pakaian dalam sholat juga melipat rambut dalam sholat. Dan sementara akoda tahu bukan sekedar melipat, melipat dan lebih. Diikat, dikepang, di, artinya larangan yang lebih dari sekedar katfishar yang disoal muslim. Makanya beliau mengarahkan larangan itu kepada khusus dalam sholat. Tapi seperti tadi yang Syekh Abdul Rahman sebutkan dan itu pula yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala bahwa yang lebih benar ala umumi hadis tetap pada keumumannya di luar sholat maupun di dalam sholat jelek dan terlarang hanya saja di dalam sholat lebih jelek lebih terlarang au taqallada wataran atau dia berkalungkan tali watar. Ai ja'alahu qiladatan fi unuqi. Aqallada ini dia jadikan itu kalung pilada di lehernya au unuqi dabatih atau dia kalungkan di leher binatangnya ontanya, sapinya, kambingnya wa fi riwayat Muhammad bin Rabi au taqallada wataran yuridu tamimatan di riwayat Muhammad bin Rabi tadi yang dipegangi Ibnu Lairaqi lafadznya taqallada wataran yaitu yang dikehendaki tamimah dalam bentuk tali yang dikalungkan. Faidah kana hada fi man taqallada wataran. Nah, syahid di sini. Ini ancaman atau sebelum itu riwayat Muhammad bin Robi menunjukkan memang kebiasaan mereka dahulu dari zaman jahiliyah menggunakan tali bekas yang sudah usang dari busur panah itu untuk ain agar dirinya atau binatangnya terjaga dari mata orang tidak terganggu, tidak tersakiti karena mata jahat atau mata kagum dari orang. Tampak sekali itu karena ditafsirkan yuridu tamimah sebagai tamimah. Nah. Taib. Uh, eh, Fakaifa biman ta'allaqa bil amwat. Kalau Rasul Zazalam berlepas diri dari orang yang mengepang, mengikat jenggotnya dan berkalungkan tali pada dirinya atau binatangnya atau kendaraannya sudah seperti itu Rasul katakan berku berlepas diri darinya. Maka bagaimana lagi jika dia malah bergantung diri kepada orang-orang mati. Ada ketergantungan. Kalau tali tadi kan bergantung supaya nggak kena mata, supaya selamat dari mata. Ini malah bergantung kepada orang mati supaya dia dapat kebaikan supaya dia terhindar dari malapetaka, kejelekan. Wasalahum qadha'al hajat wa tafrijal kurubat. Bukan hanya itu, dia minta-minta kepada yang mati itu untuk hajatnya ditunaikan dan dilapangkan segala kesulitannya, problematikanya dalam hidupnya. Minta kepada yang mati ini. Pemayatarattabu ala dhalika minal ibadah. Belum lagi ibadah-ibadah lain yang muncul karena itu. Khusyuk, rahbah, rohbah, berharap, takut kepada yang mati. Dan itu semua ibadah. Tawakalnya ibadah. Tidak kepada Allah tapi kepada para amwat. Alatila la illa rabbul ardi was samawat. Adalah tidak ada yang berhak dengan ibadah-ibadah itu kecuali Rabbus samawati wal ard alladhi ja'an nahyu anhu wa taghliduhu fil ayatil muhkamat. Larangan dan keras larangan tentang itu banyak dalam ayat-ayat Quran. Nah, kalau dengan tali saja sekedar terlindung dari ain sudah seperti ini Rasul berlepas diri. Apalagi kepada yang mati dan bukan hanya bergantung diri, banyak ibadah dia pasrahkan kepadanya. Doa, um, takut, berharap, tawakal, khusyuk, nah, dan yang lain-lainnya tentunya jauh lebih parah, lebih besar larangannya. ada yang menggantung atau bergantung dengan tali, berkalungan tali tadi, mungkin nggak sampai pada tingkatan itu, dia ya, nggak sampai khusyuk kepada talinya, dia ya, nggak sampai meminta-minta kepada talinya, dia ya, nggak sampai pada tingkatan uh, berharap dengan kolbunya, tawakal, sekedar dia anggap itu bisa menepis ain kejahatan mata orang. Itu sudah Rasul berlepas diri darinya. If yang lebih dahsyat dari itu ketergantungan dan banyak ibadah kepada orang-orang mati. Tentu jauh dan jauh-jauh lebih parah dan lebih terlarang dari ini. Nasallallahu al-afiyah. Qawlu aw istanja bi raji'i dabatin aw azm. Fa inna Muhammadan bari'un min. Dia istinja dengan kotoran binatang atau tulang maka Muhammad berlepas diri darinya. Qala Nawawi ay bari'un min fi'lihi Kata Nawawi, artinya dia berlepas diri, Rasul berlepas diri dari perilakunya. Perbuatan dia itu Rasulullah SAW berlepas diri darinya. Hanya saja beliau sampaikan dalam bentuk konteks seperti ini liyakuna ablaq fi zajar agar larangannya lebih kuat lebih tajam dikatakan berlepas diri darinya dari orangnya tapi sebetulnya kata Nawi yang dimaukan dari perbuatannya orangnya tidak Rasul tidak sampai berlepas diri padanya itu pendapat Nawawi wa lahu وصحبه ومن والاه أما بعد melanjutkan yang tadi uh, pendapat Nawawi rahimahullah mengatakan bahwa yang Rasul maks dari minhu berlepas diri darinya yaitu dari perbuatannya. Namun pendapat beliau ini terbantahkan sebagaimana Syekh Rahman sebutkan hada khilafud zahir yang demikian menyalahi zahir dari riwayat karena jelas riwayat menunjukkan sebaliknya man fa'ala kaza man taqallada man stanja fa'ina muhammad dan beri minhu lahirnya ya orangnya dan perbuatannya nawawi kathiran ma yata'awalul ahadith bisorfiha an dan sering memang Nawawi mentakwilkan hadis dari zahirnya sehingga belok makna asal hadis ke makna lain dan itu menjadi lemah melemahkan ancaman dan tajamnya larangan yang ada di dalam nas jika dipahami seperti ini Oh yang berpas diri itu perbuatannya Selama orangnya Rasul nggak berpas diri nggak masalah Akhirnya jadi melempem ancaman yang begitu keras dari Rasul begitu tajam jadi lemah, lembek. Fayaghfirullahu ta'ala lahu. Maka Allah ampuni beliau. Bal huwa bari'un minal fa'il wa fi'lih. Yang benar Rasul berlepas diri dari pelakunya dan juga dari perbuatannya. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا لا تستنجوا بالروث ولا العظام fa innahu zadu ikhwanikum minal jin di Muslim dari Ibn Mas'ud Rasul katakan jangan kalian istinja dengan kotoran jangan pula dengan tulang karena itu makanan saudara kalian dari para jin. Hadis selain di Muslim juga di Abu Dawud, Tirmidzi. Wa alaihi la yujzi'ul istinja bihima. Maka dengan larangan ini tidak tercukupi istinja dengan kotoran ataupun dengan tulang. Belum teranggap suci, kalaupun dia istinja dengan keduanya. Kama huwa zahiru madhabi Ahmad dan itu zahir dari madhab Imam Ahmad lima rawa Ibnu Khuzaimah karena riwayat Ibnu Khuzaimah wa Daruqutni an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an yustanja bi'azmin aw rawth wa qala innahuma la yutahhiran uh, riwayat Abu Hurairah Nabi melarang istinja dengan tulang atau kotoran dan beliau katakan itu tidak mensucikan hal itu tidak mensucikan. Walaupun Syekhul Islam rahimahullah dan beberapa ulama bersamanya mengatakan itu jelas haram karena larangan Rasul. Tetapi kalaupun dilakukan orang istinja dengan kotoran atau tulang, maka itu mencukupi. Ini teranggap suci. Dia teranggap suci dari najisnya, dari BAB-nya, dari kencingnya. Kalau dia bersuci dengan keduanya. Menurut beliau, karena Rasul melarang bukan karena itu tidak mensucikan tapi ilatnya makanan jin fa innahu zadu ikhwanikum minal jin dihormati karena itu makanan jin tidak dihinakan dengan untuk istinja berarti dilarang karena itu bukan karena tidak mensucikan, maka kalaupun dipakai ya mencukupi tapi dia dosa. Karena melakukan yang haram. Tetapi yang lebih benar riwayat Ibnu Huzaimah tadi kuat juga Daruqutni dan madhab Imam Ahmad dari hadis Abu Hurairah fa innahuma la yutahhiran atau innahuma la yutahhiran keduanya tidak mensucikan hadis disahihkan oleh Imam Daruqutni rahimahullah nah. kecuali kalau kotoran itu kotoran himar atau kotoran dari binatang yang tidak dimakan dagingnya kotoran singa kah atau apa misalnya maka itu najis Makanya ketika Rasul dibawakan kepada beliau dua batu dan satu kotoran himar untuk istinja, maka beliau katakan, La Hadza riksun, yakni riks, najis. Ini tidak kata Rasul karena ini riks, yakni najis. Maka kalau kotoran itu kotoran binatang yang tidak dimakan, la yujzi, tidak mencukupi. Tidak mencukupi karena itu najis dan yang najis tidak bisa mensucikan dari yang najis. Nah, uh, tidak boleh digunakan karena najisnya dan orang Arab dulu sering menggunakan itu karena itu yang mudah bagi mereka di gurun pasir atau bahkan di pedesaan mereka karena onta banyak kotorannya ya di sana sini berserakan dan sebentar saja karena cuaca yang begitu panas mengering dan kotoran itu ketika kering ya enak buat mereka untuk istinja kan dari apa ya kotoran kalian tahu azakumullah dari rumput dari apa yang dia makan begitu kena air kan nyerap dia sifatnya maka untuk istinja mereka anggap itu efektif. Tapi yang jelas syariat melarang. Satu karena itu makanan jin, dihormati karena itu. Dan yang kedua, karena itu tidak mensucikan. Dan perkataan Rasul Sallam, Fa'inna Muhammad dan bari'un minhu. Rasulullah berlepas diri darinya si pelaku berbasis dari perbuatannya yang mengalungkan tali pada dirinya atau kendaraannya yang istinja dengan tulang atau kotoran berarti perbuatan itu gabair dosa besar berarti perbuatan itu dosa besar karena diancam berat dengan baro'ah baro'atul rasul bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berlepas diri darinya dan itu tajam sekali, kuat sekali menunjukkan besarnya dosa yang dia perbuat hingga Rasul pun berlepas diri darinya. Seperti ulama sebutkan tanda dari dosa itu kabairud dunub, dosa-dosa besar. Salah satunya kalau Rasul SAW berlepas diri dari pelakunya. Ana bari'un mimman kada wa kada. Man fa'ala kada fa'ana minhu bari. Fa'ina Muhammadan bari minhu. Melakukan ini aku berlepas diri. Yang melakukan ini Muhammad berlepas diri darinya. Berarti perbuatan itu. kaba irudunu Dosa yang sangat besar yang wajib untuk ditinggalkan dan dijauhi sejauh-jauhnya oleh seorang موحد نعم والله تعالى أعلم وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين